Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang pertama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memanjangkan umur kita, Allah masih memberikan nikmat kita yang sangat besar, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat taufik. Allah masih memudahkan hati kita, langkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau ya, para pengikut beliau sampai hari kiamat amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Rabu ya. Ya sebenarnya ini kajiannya hari Senin. Tetapi karena ada suatu hal maka di untuk pekan ini eh, hari Rabu ya. Jadi insya Allah kita menyambung pembahasan yang kemarin yaitu tentang bab minyak wangi yang digunakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis yang berkaitan tentang minyak wangi yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya. Kita masuk di hadis nomor 220. Tentang minyak wangi, ya. Sebagai pembuka dulu. Jadi termasuk hal yang menyebabkan seseorang itu tertarik dengan orang lain adalah dengan memperhatikan masalah penampilan. Termasuk di dalam memperhatikan masalah penampilan adalah kebiasaan seseorang itu memakai minyak wangi. Jadi termasuk agar orang itu suka dengan kita, suka ngumpul dengan kita, kita menjaga penampilan termasuk di dalamnya adalah memakai minyak wangi. Dan termasuk juga bagian dari menyambut Lailatul Qadar. Tatkala kita beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan adalah dengan mempersiapkan dua hal. Pertama persiapan zahir, yang kedua persiapan batin. Termasuk persiapan zahir adalah memperhatikan masalah penampilan masalah pakaian, jangan sampai mengeluarkan bau sehingga tatkala orang lain di sebelahnya beribadah salat, dia terganggu dengan temannya yang tidak memperhatikan bau-bauan sehingga tidak khusyuk salatnya, kawan tadi. Termasuk memperhatikan penampilan, juga masalah bau-bauan, masalah pakaian, tempat pun juga dibikin bersih, dibikin wangi. Termasuk kebiasaan salafus saleh, para tabi'in, para sahabat ketika mereka menyambut sepuluh terakhir bulan Ramadan, itu mereka sebelumnya mandi dulu, memakai minyak wangi. Bahkan di antara kebiasaan mereka juga adalah masjidnya, musallanya, tempat mereka itikaf dibikin wangi, dipercikan minyak wangi, ya. Agar apa? Kita pun lebih khusyuk, bukan bau yang tidak enak yang kita dapatkan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa Jadi ada dua orang tabi'in yang bernama Thabit bin Aslam al-Bunani dan Humaid at-Tawil. Jadi di antara kebiasaan mereka adalah tatkala menyambut 10 terakhir bulan Ramadan, itu masjidnya mereka bikin wangi, mereka percikan wangi, wangi-wangian. Agar kita dan para jamaah bisa beribadah kepada Allah dengan dengan enak ya. Jadi ini juga salah satu menyambut 10 terakhir bulan Ramadan adalah kita menyambut dari sisi zahir penampilan bau-bauan dan seterusnya. Dan para malaikat itu terganggu kalau seorang muslim atau kaum muslimin terganggu dengan sesuatu. Ya seperti tadi misalnya tatkala kita sholat kawan dihiga misalnya tidak memperhatikan masalah wangi-wangian. Bajunya misalnya bau. Terganggu teman yang di sebelah, maka para malaikat pun juga ter terganggu. Ya, ini perlu diperhatikan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang kedua adalah batin yaitu dengan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di hati kita menyimpan dendam, menyimpan permusuhan, menyimpan hasad, kebiasaan melakukan perbuatan maksiat. Karena hal tersebut adalah menyebabkan seseorang terhalang dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terhalang dia mendapatkan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangkan dulu penyakit-penyakit hati. Senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Jadi cara yang paling utama di antara sebab yang kita bisa mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meninggalkan perbuatan ma maksiat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mempermudah urusannya. Jadi kemudahan bagi orang yang bertakwa itu bukan cuma masalah kemudahan dalam segi dunia. Rizki lancar, pekerjaan lancar, itu iya. Tetapi yang lebih dari itu adalah kemudahan dalam beragama, kemudahan dalam beribadah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat, Allah akan mempermudah urusan dia dalam masalah apa? Dalam masalah beribadah, dalam masalah ber beragama. Karena seseorang tatkala meninggalkan perbuatan maksiat atau dia tercubur, kemudian langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mempermudah dia sehingga dia mudah untuk melaksanakan ketaatan. Itu yang juga yang paling yang paling penting. Jadi menyambut eh, uh, 10 terakhir bulan Ramadan pertama adalah dia harus memperhatikan masalah zahir, masalah tampilan. Yang kedua juga dia harus mempersiapkan dari sisi batinnya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala malaikat Jibril ya, datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana malaikat Jibril dengan dengan tampilan yang sangat bagus. Syadidu bayadis siap. Malaikat Jibril datang menjel, datang menjelma, datang dengan menjelma seorang laki-laki yang mana pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, sya'ri. Rambutnya sangat hitam, bersih tidak ada debu. Di antara hikmah malaikat Jibril datang kepada Nabi dan para sahabat. Mereka uh, malaikat Jibril datang dengan penampilan yang bagus. Di antara hikmahnya adalah agar para sahabat lebih memperhatikan dan lebih mendengarkan perkataan dari malaikat Jibril. Ini bisa menjadi dalil bahwasanya tatkala kita menjadi seorang dai kah, seorang pendidik kah atau guru kah, maka perhatikan penampilan. Kenapa? Agar santrinya, murid-muridnya lebih memperhatikan apa yang diucapkan oleh si si guru tadi. Ini juga sangat penting. Dan termasuk memperhatikan masalah penampilan juga adalah untuk menjaga wibawa seseorang. Jangan sampai seorang pendidik misalnya muridnya berparak atau guru pindah bau iya. <laughs> ya. Akhirnya kan dia menjauh dari si si pendidik tadi. Jadi termasuk hal menjaga muruah seorang pendidik, seorang muslim adalah senantiasa memperhatikan masalah penampilan dia wangi, bersih dan seterusnya. Dan uh, pembahasan kita kali ini seputar minyak wangi, ya, seputar minyak minyak wangi. Kita sampai di hadis nomor 220. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ali bin Muhajirin qala ambaana Ismail ibnu Ibrahim an Jurairi an Abi Nadrah an Tufawi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anan Nabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu bimaknahu. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ali bin Hujr. Dia mengatakan Ismail bin Ibrahim memberitahu kami dari Al-Jurairi ya. Di sini di terjemah eh, di buku terjemah di sini Al-Jariri. Eh, salah cetak ya. Yang benar adalah Al-Jurairi. Al-Jurairi. Nama asli beliau Said bin Iyas. Al-Jurairi Sa'id bin Iyas. Dari Abu Nadrah, Abu Nadrah nama asli beliau Al-Munzir bin Malik. Al-Munzir bin Malik dari At-Tufawi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kandungan yang semakna dengan hadis yang di atas yaitu hadis tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam wanita mana afwan tersalah Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, minyak wangi kaum laki-laki adalah yang tercium baunya, tetapi warnanya tidak terlihat. Dan minyak wangi kaum wanita adalah yang warnanya terlihat dan tidak tercium baunya. Jadi uh, minyak wangi laki-laki dia mempunyai sifat baunya tercium, sedangkan warnanya tidak terlihat. Nah, kalau perempuan sebaliknya, karakter minyak wangi perempuan itu warnanya terlihat. Sehingga dengan warna tersebut, wanita akan merasa lebih cantik. Kemudian tetapi baunya tidak ter, tercium. Itu perbedaan antara minyak wangi laki dan perempuan. Sehingga dia tatkala keluar rumah memakai minyak wangi jenis seperti ini, dia dibolehkan. Warnanya terlihat, kemudian baunya tidak ter, tercium. Tetapi warna yang terlihat tadi harus ditutupi dengan dengan baju karena itu adalah hias hiasan. Jadi di sini menunjukkan bahwa perempuan itu kalau seandainya dia keluar rumah, kalau dia ingin memakai minyak wangi maka dengan jenis seperti seperti ini. Warnanya nampak tetapi baunya tidak ter, tercium. Sekalipun baunya nampak maka juga harus ditutupi. Nah, seandainya dia di dalam rumah untuk suaminya boleh enggak dia memakai minyak wangi? Jawabannya boh, boleh. Untuk suaminya boleh. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik si suami. Makanya diantara larangan para perempuan kalau dia keluar rumah memakai minyak wangi yang tercium bah baunya. Kenapa? Disebabkan tatkala seorang perempuan itu keluar dengan memakai minyak wangi yang baunya tercium akan menarik laki-laki. Dari hal apa? laki-laki akan memandang dia dan tatkala mencium bau wanginya, syahwatnya bergejolak. Makanya para perempuan, para istri yang ada di dalam rumah, dia dianjurkan untuk memakai minyak wangi agar apa? suaminya ter tertarik. Tatkala seorang perempuan memakai minyak wangi, baunya menyengat, baunya keciuman, sehingga akan menimbulkan syahwat laki-laki yang menciumnya. Makanya kata Rasulullah alaihi wasallam Eh, ayyuma mar'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'an al-isya al-akhirah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita mana saja yang memakai bukhur bukhur itu adalah kayu yang dibakar yang sehingga mengeluarkan bau wangi maka dia tidak boleh hadir salat isya yang mana salat isyanya dikerjakan di akhir waktunya kalau kita perhatikan hadis ini ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Maksud dari hadis Rasulullah SAW bahwa tatkala seseorang itu terkena sengajakah atau tidak sengajakah terkena wewangian, maka Rasulullah SAW larang dia untuk keluar rumah sekalipun di malam hari. Sekalipun di malam hari. Konteksnya di hadis ini, dia dilarang untuk keluar sholat isya, yang mana sholat isyanya dikerjakan di akhir waktu. Malam pun dilarang oleh Nabi. Itu pun di akhir waktu sekitar jam 10 jam, jam 11 malam. Rasul larang apalagi di siang hari. Yang yang mana para lelaki, para ya para laki-laki itu banyak berkumpul di di siang hari. Jadi ini menunjukkan bahwasanya wanita itu dilarang keluar rumah dengan memakai minyak lah, minyak wangi. Bahkan kata Rasulullah SAW, maka dia adalah seorang pe, pezina. Perhatikan perkataan Imam Al Munawi tentang hadis seorang perempuan itu dianggap seperti berzina tatkala dia memakai minyak wangi keluar rumah. Kata Al-Imam Al-Munawi mengatakan di kitab Faidul Qadir, "Wal mar'atu idza sta'attarat idza sta'attarat famarrat bil majlis faqad hayyajat syahwatar rijali bi itriha wa hamalathum 'ala an-nazri ilaiha fa kullu man yanzuru ilaiha faqad zana bi 'ainihi wa yahsulu laha ismun li annaha hamalathu 'ala an-nazri ilaiha wa shawwashat qalbahu fa idzan hiya sababu zinahu bil 'aini" faya aydan zaniyah. Kata Al-Imam Al-Munawi, perempuan jika dia memakai minyak wangi kemudian melewati majlis sekumpulan para laki-laki, maka perempuan tersebut yang memakai minyak wangi tadi bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Karena dia memakai minyak wangi. Makanya kan istri itu dianjurkan untuk memakai minyak wangi di dalam rumah untuk suaminya. Dan mendorong mereka untuk melihat kepadanya lewat beginian ya. harumnya jad cangangan nah, itu sudah kayak itu laki tuh jadi memang laki-laki itu cepat syahwatnya naik cepat syahwatnya naik apalagi sudah cantik kemudian memakai minyak wangi lebih lagi bolehkah minta nomor jad nah ya memancing para laki-laki ya. kemudian beliau meneruskan setiap yang melihat kepadanya maka wan, maka matanya telah berzina. Jadi mata laki-laki ber, berzina karena melihat perempuan disebabkan perempuan ini memakai minyak minyak wangi. Maka wanita tersebut mendapat dosa karena memancing pandangan kepadanya dan merusak hati si para laki-laki. Nah, ya. Kemudian maka oleh karena itu perempuan tadi sebab para laki-laki berzina dengan mata matanya. Maka si perempuan tadi disebut disebut dengan pezina. Maksudnya apa? Dikarenakan dia membuat para laki-laki berzina dengan mata matanya. Jadi ini termasuk hal yang dikhususkan bagi para wanita tatkala keluar rumah tidak boleh memakai minyak wangi. Sebaliknya para laki-laki maka diperintahkan untuk memperhatikan tam tampilan seperti minyak wangi. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah, pakailah perhiasan kalian setiap pergi ke masjid. Termasuk bagian dari hiasan dan penyempurna hiasan adalah memakai minyak minyak wangi. Dan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sahih Muslim, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Bahasanya Allah itu indah dan menyukai setiap keindahan. Kalau baju kita rapi, disetrika, bersih, itu adalah uh, keindahan yang bisa dinikmati oleh mata. Sedangkan memakai minyak wangi adalah keindahan yang bisa digunakan oleh hidung. Maka perhatikan penam, penampilan. Terlebih tatkala kita berkumpul, iktikaf macam-macam ya. Kadang keringat muncul, kadang macam-macam, maka perhatikan minyak minyak wangi. Ya, jadi kalau kita cara agar kita ingat selalu memakai minyak wangi, andak minyak wangi itu di dalam baju bian yang pian sering gunakan. Atau taruh di dalam tas. Jadi ingat terus, ada minyak wangi pakai, ada minyak wangi pakai ya. Jadi cara kita menyambut malam Lailatul Qadar ya. Hadis ini dengan sanad yang demikian adalah sangat sangat lemah. Tetapi hadis yang sebelumnya itu adalah sahih. Kemudian hadis yang berikutnya langsung ke hadis nomor 21 Berkata Imam Tirmidzi, حدثنا محمد بن خليفة وأمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي أثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث Al-Imam Tirmidzi berkata, Muhammad bin Khalid Muhammad bin Khalifah dan Amr bin Ali bercerita kepada kami, keduanya berkata Yazid bin Zurai bercerita kepada kami, dia berkata Hajjat As-Sawwaf bercerita kepada kami dari Hanan dari Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi, Abu Uthman adalah kunyah, nama asli beliau Abdurrahman bin Mul. Abdurrahman bin Mul. Nah, Abu Uthman An-Nahdi ini yang bernama Abdurrahman bin Mul adalah seseorang yang sezaman dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dia sezaman dengan Nabi tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Apakah dia dalam kategori sahabat? Tidak. Walaupun sezaman tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka dia bukan sah sahabat. Iya. Dia digolongkan sebagai sebagai tabi'in. Nah, berarti hadis ini kan ada terputus. Dia mengatakan Abu Uthman mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Padahal beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis ini dinilai oleh lemah oleh Syalbani. Kata beliau hadis ini lemah dikarenakan terputus antara Abu Nah Abu Uthman An Nahdi dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian, jika salah seorang di antara kalian dikasih raihan, nanti dijelaskan makna raihan, maka hendaknya dia tidak menolaknya. Kalau kita dikasih minyak wangi raihan, maka hendaknya dia tidak menolaknya. Sesungguhnya raihan itu keluar dari dari surga, sumbernya dari dari surga. Imam Tirmidzi berkata, kami tidak mengetahui Hanan mempunyai hadis yang lain selain ini. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raihan" maksudnya adalah semua jenis pepohonan yang aromanya harum. Jadi kalau ada tumbuhan yang memiliki wangi-wangian, maka dia disebut dengan raih, raihan. Ya, makanya banyak orang ngarannya raihan. <laughs> Selain dia adalah termasuk uh, pintu surga ya raihan, kemudian raihan itu juga maksudnya adalah tumbuh-tumbuhan yang memiliki wangi wangi-wangian. Dia beraroma, beraroma wangi. Kemudian sabda Rasul, sesungguhnya rohan itu keluar dari surga. Kata Syekh Abdul Razak, hadis ini adalah dhaif, lemah. Hadisnya lah lemah. Tetapi hadis yang semakna dengan ini bahwasanya kalau kita diberikan minyak wangi itu jangan ditolak, maka hadisnya sah, sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man urida alaihi raihanun fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmal tayyibur rihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ditawari raihan yaitu minyak wangi atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki wangian, maka hendaknya dia tidak menolaknya, jangan ditolak. Kemarin kita kita sebutkan kenapa alasan tidak jangan jangan ditolak pemberian minyak wangi. Di antara alasannya adalah dikarenakan memakai minyak wangi adalah perintah syariat. Tatkala ada orang yang menawarkan minyak wangi maka jangan ditolak karena memakai minyak wangi adalah perintah syari syariat. Di antara alasan yang kedua adalah agar orang yang mengasihi jangan sakit hati. <laughs> Ini dikasih minyak wangi supaya kita harum. Kenapa ditolak? Nah, seperti itu agar menjaga perasaan si yang mengasihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ditawari raihan, maka hendaknya dia tidak menolaknya, sehingga raihan itu ringan dibawa dan aromanya ha, harum. Karena minyak wangi itu ringan dibawa, kada berat kenapa harus di, ditolak. Kemudian kata Syaikh Razak, maksudnya membawanya bagi manusia tidak memerlukan tenaga dan tidak memberatkannya, mudah untuk di, dibawa maka jangan ditolak. Dan pada saat yang sama raihan memiliki aroma yang harum dan su suci. Kemudian Al-Qadiyat berkata, menurut saya bisa jadi maksud dari hadis ini adalah yang dimaksud dengan raihan semua jenis minyak wangi. Jadi semua jenis minyak wangi yang memiliki wangi yang enak itu disebut dengan raih raihan. Nah, berarti kalau ada minyak wangi tetapi kadang nyaman baunya, maka itu tidak disebut dengan raih raihan dan itu banyak dijual di pasar-pasar. Ya, minyak wangi orang. Pas kita mencium, baunya aneh. Terkadang kita malah kada khusyuk dihigasidin karena minyak wangi apa ini? Ya. Kadang seperti itu, maka perlu diperhatikan kalau kita memakai minyak wangi. Pilih minyak wangi yang orang banyak, orang itu banyak ketujuh, bukan cuma kita sendiri yang yang suka. Maka termasuk uzur dalam menolak minyak wangi adalah tatkala minyak wangi tersebut pada nyaman bagi hidung kita. Kita tolak maka tidak mengah, tidak mengapa. Pernah terjadi dengan salah satu keluarga ulun, perempuan ya. Ulun kasih minyak wangi, ulun ulun, ulun beri di jedah, belinya di jedah, dia suka. Kemudian tatkala dia mengalami haid, dia ingin muntah tatkala mencium minyak wangi tadi. Nah, berarti kan ada perubahan. Maka boleh dia menolak, boleh menolak. Kenapa? Karena ketika itu baunya malah membuat dia muntah. Terkadang ada kondisi tertentu seperti sakit kah misalnya, yang mana dia tidak bisa mencium bau minyak wangi. Maka kalaupun ditolak maka tidak mengapa karena ada ada uzur. Kemudian dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya secara marfu datang dari Rasulullah SAW, "Man urida alaihi tibun fala fa innahu tayyibur rih khafiful mahmal. Barang siapa yang ditawari minyak wangi, maka hendaknya dia tidak menolaknya. Jadi anjuran Nabi kalau kita dikasih wangi minyak wangi maka jangan ditolak. Sesungguhnya minyak wangi itu aromanya ringan dan ringan dibawa. Nah, perhatikan komentar dari Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, dalam hadis ini diterangkan makruhnya menolak raihan atau menolak minyak wangi bagi orang yang ditawarinya. Jadi kalau kita misalnya ditawari minyak wangi yang memang benar wangi, kita tolak maka hukumnya adalah mak makruh. Sunnah Nabi, ajaran Nabi kalau dikasih minyak wangi maka diterima. Sekalipun kita sebelumnya sudah memakai minyak wangi, pakai saja walaupun sedikit ya. Sekalipun sudah kita memakai minyak minyak wangi. Kata Imam Nawawi, kecuali dia mempunyai uzur. Ada uzur maka dia ditolak maka hukumnya tidak mak makruh. Maksudnya, jika seseorang mempunyai uzur, misalnya penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk mencium aroma minyak wangi atau minyak wangi yang ditawarkan beraroma kuat. Entah karena garing sehingga kadang nyaman mencium minyak wangi atau ternyata baunya sangat kuat sehingga malah kita tidak enak menciumnya, maka itu termasuk uzur dan tidak makruh kalau ditolak. Sehingga dia tidak kuat menciumnya, maka dia boleh menyampaikan uzurnya dengan kata-kata yang baik. Jadi menolak pun juga harus dengan yang sopan dan baik. Bukan disambati. Ya ini nyong-nyong kang ini jadi sakit hati orang. <laughs> menolak pemberian orang pun harus dengan dah baik dengan cara yang sopan sehingga orang tidak sakit ha, hati Masya Allah ya jadi tak kala ada orang yang memberikan kita minyak wangi kita tolak pun dengan cara yang yang lembut bukan dengan cara yang kasar ya karena sejatinya orang itu memberikan minyak wangi dia ingin kita mendapatkan kebaikan berupa minyak wangi tadi ya tetapi karena kita memiliki uzur maka boleh ditolak itu pun dengan cara yang yang sopan maka dia boleh menyampaikan uzurnya dengan kata-kata yang baik dan tidak harus menerimanya karena memiliki uzur. Hadis yang terakhir kita baca. Hadis nomor 222. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Umar ibnu Ismail ibnu Mujalid ibni Sa'id al-Hamdani qala haddatsana Abu an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala Uribtu baina yaday Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fa'alqa Jaririn ridaahu wa masya fi izarin faqala lahu khudh ridaak faqala Umar lil qaumi ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jaririn illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam kata Imam Tirmizi Umar bin Ismail bin Mujarid bin Sa'id Al-Hamdani bercerita kepada kami dia berkata Ayahku bercerita kepada kami. Jadi anak meriwayatkan hadis dari dari abahnya. Dari Bayan, dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jadi di antara sahabat Nabi itu ada yang terkenal dengan ketampanannya. Di antaranya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi yang mana malaikat Jibril pernah menjelma seperti rupanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, termasuk sahabat yang terkenal dengan ketampanannya adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Aku pernah dihadapkan kepada Umar bin Al-Khattab. Kemudian Jarir melemparkan ridanya. Maksudnya adalah baju bagian atas. Dan berjalan hanya dengan memakai izar, yaitu pakaian bagian bawah. Lalu Umar berkata kepadanya, "Ambillah ridamu, ambillah ridamu karena tadi di, diletakkan. Pakai ridamu baju bagian atas." Umar juga berkata kepada orang-orang yang hadir, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih indah, lebih bagus rupanya melebihi Jarir." Kata Umar bin Khattab kecuali ciri-ciri Nabi Yusuf alaihissalam yang sampai kepada kepada kami. Jadi maksudnya adalah jari ini adalah orang yang tampan, yang melebihi dia cuma Nabi Yusuf alaihis salam. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, penulis rahimahullah yaitu Imam Tirmizi menutup bab ini dengan hadis ini yaitu hadis hadis Jarir. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada Jarir tubuh yang bagus, rupa yang baik. Sehingga menjadi permisalan dalam hal tersebut. Dimisalkan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Secara zahir, kata Syabdur Razak, hadis ini tidak ada kaitannya dengan bab ini. Kalau kita perhatikan, nggak ada masalah minyak wangi dalam hadis hadis ini. Kecuali hanya, kata Syabdur Razak, dipaksa-paksakan saja. Seakan-akan penulis menyatakan, maksud dari penulis, sesungguhnya keindahan bentuk fisik mengharuskan keharuman aroma. Jadi maksud dari Imam Tirmidzi bisa jadi maksudnya adalah orang yang memiliki rupa yang bagus juga harus diiringi dengan penampilan yang bagus. Dia juga harus wah, wangi. Ya. Jangan sampai misalnya terkenal dengan kegantengannya, kecantikannya tapi bau misalnya. <laughs> Ya. Jadi keterampilan fisik, bagus fisiknya juga harus dibarengi dengan aroma yang yang wangi. Sesungguhnya keindahan bentuk fisik mengharuskan keharuman wangi. Dalam hadis ini ada isyarat untuk menggunakan minyak wangi. Nah, peringatan ini sangat bagus dari Syekh Abdul Razak yang beliau nukil dari perkataan Ibnu Qayyim. Sebelumnya kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa beraroma harum. Terlebih tatkala dia ingin sholat Jumat, berada di perkumpulan para manusia, ya, atau ketika sholat id, bahkan di antara kebiasaan Nabi saw kepada keluarganya, tatkala beliau ingin masuk ke dalam rumah, maka beliau siwak dulu. Jadi kita memperhatikan tampilan itu bukan untuk orang luar saja, bahkan diperintahkan untuk orang dalam ruh, rumah. Di antara kebiasaan Nabi dan termasuk bermuamalah dengan istri yang baik, beliau tatkala ingin masuk ke dalam rumah bersiwak dulu. Kenapa? Ya, supaya jangan, istri jangan mencium bau yang tidak enak di mulut di mulut beliau. Kata Syekh Abdul Razak, seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa beraroma harum. Hendaknya dia berusaha menghilangkan bau busuk yang menempel pada tubuhnya atau menghilangkan bau rokok dari mulutnya jika dia mendapat musibah dengan merokok. Terkadang ada seseorang itu diberikan ujian, diberikan musibah, tidak bisa berhenti dari merokok. Maka di antara nasihat ya agar bisa berhenti dari merokok adalah baca bukunya Ustaz Zainul Abidin tentang Tuhan 5 senti. Itu bagus. <laughs> ada judul sebuah buku, judulnya Tuhan 5 senti. Karena ada orang merasa tidak bisa menghentikan rokoknya. Ulun kalau kada ampuh rokok sakit kepala, menggantungkan sakit kepala dengan roh, rokok. Judul bukunya Tuhan 5 senti. Itu bagus untuk dibaca bagi orang yang ingin punya niat menghentikan merokok. Ya. Terutama ketika hendak sholat Jumat, ketika ada perkumpulan, id, ihram, dan perkumpulan-perkumpulan yang lainnya, maka sangat dianjurkan untuk memakai minyak wangi. Nah, kemudian beliau menukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang pentingnya memakai minyak wangi. Perhatikan, Ibnu Qayyim berkata dalam karyanya Zadul Maat, minyak wangi memiliki kelebihan yang khusus. Apa di antara kelebihan khusus minyak wangi? Yaitu para malaikat menyukainya. Jadi para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, kalau diperintahkan pasti mereka kerjakan, mereka suka wangi wangian, ya. Sedangkan syaitan membencinya. Nah, syaitan tidak suka dengan minyak wangi sesuatu yang harum. Makanya di antara tempat tinggal syaitan itu di mana? Sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Syaitan suka tinggal di tempat yang kotor dan najis dan mereka membenci wangi-wangian. Karena sesuatu yang paling disenangi oleh syaitan adalah bau busuk. Makanya orang mereka di tempat yang najis dan kotor. Karena mereka suka dengan busuk bau-bau yang yang busuk. Sehingga ruh-ruh yang baik menyukai aroma yang harum. Sedangkan ruh-ruh yang jelek menyukai bau bu, busuk. Maka ini juga adalah termasuk cara agar kita selalu memakai minyak wangi dan memperhatikannya. Maka ingat, para malaikat suka dengan wangian, sedangkan syaitan suka dengan yang bau bu, busuk. Sedangkan ruh-ruh yang jelek menyukai bau busuk, setiap ruh akan condong kepada yang dia senang, senangi. Ruh kita ini suka dengan yang wangi kah, yang busuk kah? tentu yang wah, wangi. Maka hendaknya kita senantiasa memakai minyak wah, wangi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan, ya semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga kita bisa beribadah, kepada Allah dengan dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Ya terakhir ya, ada uh, di antara kebiasaan salafus soleh adalah mereka juga e, memperhatikan masalah penampilan. Ada sebuah perkataan dari ulama yang bernama Abdul Malik Al-Maimuni, beliau mengkisahkan bagaimana Imam Ahmad itu sangat menjaga penampilan. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hambal, termasuk ulama yang sangat memperhatikan masalah penampilan. Beliau berkata, kata Abdul Malik Al-Maimuni, ma'alamu anni ra'aitu ahadan anzafu sawban wala ashaddu ta'ahudan di nafsihi fi syaribihi fi syaribihi wa sya'ri ra'sihi wa sya'ri badanihi wala anqa sawban wa shiddata bayadin min Ahmad bin Hanbal kata Abdul Malik Al-Maimuni saya tidaklah mengetahui bahwasanya saya melihat seseorang yang paling bersih bajunya dan paling memperhatikan dirinya dalam masalah entah itu apa ini kumis, dalam masalah rambut kepala disisir ya, dalam masalah bulu yang ada di badan dan paling bersih, paling bagus pakaiannya dan paling putih pakaiannya dibandingkan Imam Ahmad bin bin Hambal. Jadi beliau kalau apa namanya rambut itu rapi ya, bulu-bulu yang ada di badan, bulu ketek dan dan yang lainnya itu dibersihkan. Kemudian suka memakai pakaian yang berwarna putih, bagus, rapi, maka itu adalah Imam Ahmad bin bin Hambal. Ya. Jadi termasuk uh, bermanhaj ya. Manhaj salafus salih itu bukan cuma masalah tauhid, masalah bidah enggak, masalah akhlak, masalah wangi-wangian, masalah bergaul dengan orang lain itu pun juga harus bermanhaj salafus salih.